وأقرها عينا عند أهل السنة والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وتسابق إليها المتسابقون ولمثلها فليعمل العاملون اتفق عليها الأنبياء والمرسلون وجميع الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام على تتابع القرون بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Berkata Syekhuna Abu Abdullah Yasir Al-Amir hafizahu wa ta'ala setelah membuka dengan hamdalah puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya maka kemudian beliau berkata Hafidahullah taala wa saddada telah berkata Al Imam Al hafidh Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim dengan apa yang beliau nukilkan dari dua imam yaitu Al Imam Abu Hatim bapak beliau sendiri dan Al Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah dari akidah ahli sunnah wal jamaah yang disebut atau dinamakan dengan akidah al-aqidah ar-raziyain akidahnya dua imam besar al-imam Abu Hatim dan al-imam Abu Zur'ah yang keduanya di atas akidah ahli sunnah wal jamaah di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah keyakinan mereka bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan kelak dilihat oleh umat manusia di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk jannah dengan mata kepala mereka enam dan akan mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah kehendaki yakni Allah swt akan berbicara dengan penduduk jannah dengan pembicaraan yang Allah kehendaki dengan tata cara yang Allah swt kehendaki. Dalam akidah dalam dua imam ini Al-Imam Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim nah, kemudian beliau nah, memulai menyebutkan agida dua imam tersebut dalam permasalahan penglihatan hamba kelak di hari kiamat terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah permasalahan yang merupakan di antara permasalahan yang sangat besar yang dengan sebabnya terjadi di sana perbedaan dan perpisahan antara ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok ahli ahwa yang menyelisih mereka. Berkata Imam Muqayyim wa ta'ala dalam kitab beliau Hadil Arwah dan Biladil Afrah bahwa bab ini merupakan seutama-utamanya daripada bab atau seutama-utama daripada pembahasan dan setinggi-tingginya atau seagungnya daripada kedudukan. Ya, ini dia adalah ha, permasalahan yang punya kedudukan tinggi. Nah, dan mempunyai bahaya yang tinggi bagi orang yang mereka nah, tersesat dalam permasalahan ini. Dia adalah perkara yang menyejukkan pandangan sunnah wal Jamaah dan perkara yang merupakan perkara yang paling dibenci oleh ahlul bidah dan ahli orang-orang yang sesat dia adalah ha, perkara yang merupakan puncak daripada orang-orang yang bersemangat mereka adalah mencapai tujuannya dan berlomba orang-orang yang ha, mereka ingin berlomba untuk mendapatkannya mendapatkan kemuliaan yakni melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perkara ini merupakan perkara yang manusia mereka saling mendahului nah untuk sampai kepadanya berlomba untuk sampai kepadanya yang dalam permasalahan ini hendaknya orang-orang yang mereka uh, beramal nah hendaknya memperbanyak amalannya dan bersungguh-sungguh dalam amalannya telah sebagai para nabi dan para rasul dan seluruh daripada para sahabat dan para tabi'in demikian juga para a'immah kaum muslimin nah dalam setiap masa tentang penglihatan kaum mukminin terhadap Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. ثم قال رحمه الله وأنكرها أهل البدع المارقون يعني رؤية الله يوم القيامة وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والفرعونية المعطلون أي نعم تابع كلام طيب والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون وأعد وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة والرافضة الذين هم بحبائل الشيطان متمسكون ومن حبل الله منقطعون وعلى مسبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاكفون وللسنة وأهلها محاربون ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالمون انتهى كلامه رحمه الله وبحمد الله منقطئا وبحمد الله منقطئا وعلى مسبتي مسبة نار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر عاكف عاكف وللسنة وأهلها محارب السنة وأهلها محارب تمام ولكل عدو لله ورسوله ودينه مسالم ثانيا ولكل عدو لله ولرسوله مسالم مسلم Kemudian berkata Imam Nuqayyim rahimahullah taala sungguh bermasalahan dalam penglihatan kaum mukminin terhadap Rabnya ini adalah permasalahan yang diingkari ahli bidah Ahli bidah yang mereka keluar dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingkari pula oleh Jahmiyah yang mereka adalah orang yang kebingungan dan diingkari orang-orang yang punya sifat Fir'aun yang mereka itu adalah muatil meniadakan dan menentang dalam keyakinan tersebut sebagaimana perkara ini diingkari oleh orang-orang batiniyah yang sifat mereka adalah orang yang tidak pernah atau orang yang keluar dari seluruh agama agama-agama yang ada serta perkara ini diingkari oleh orang-orang rafidah yang sifat mereka adalah nah, Terhadap tali-tali syaitan mereka berpegang teguh sementara terhadap tali Allah Subhanahu wa taala nah mereka memutuskan dirinya. Sebagaimana sifat mereka yang lain orang-orang Rafidah tersebut adalah senantiasa mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara kepada sunnah dan ahli sunnah mereka nah memeranginya. Sebagaimana orang-orang Rafidah sifat yang lainnya adalah terhadap seluruh daripada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulullah dan musuh agamanya adalah mereka orang yang senantiasa berdamai dengan mereka. إذن أيها الإخوة اتضح من كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أعظم شيء يسعى إليه الصالحون والموحدون وأعظم نعيم يطلبونه وأعظم هدف يتسابقون إليه ويشمرون من أجله هو لذة النظر إلى وجه الله الكريم فهي أكمل لذة وأعظم نعيم يناله أهل الجنة في الجنة وقد جاء في سنن النسائي بسند صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث وفيه وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة Dari sini dari kalamnya Imam Qayyim rahimahullah taala tadi diketahui bahwa sungguhnya perkara yang paling agung yang seorang berusaha untuk mendapatkannya orang-orang yang soleh mereka berusaha untuk mendapatkannya dan demikian juga para ahli tauhid orang-orang yang mentauhidkan Allah swt adalah perkara melihat wajah Allah swt sebagaimana perkara ini merupakan perkara yang merupakan sebesar-besar nikmat yang dicari dan sebesar-besar tujuan yang hendaknya seorang dia berlomba untuk mendapatkannya. Itulah dia kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Yang merupakan seutama-utamanya kenikmatan dan sebesar-besarnya kenikmatan yang akan diraih ahli jannah di dalam jannah telah datang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i rahimahu wa ta'ala dalam sunannya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta kepada Allah Subhanahu wa taala wa as'aluka ladzatan nazar ila wajhik dan aku minta kepadamu ya Allah kenikmatan untuk memandang wajahmu wasyauqa ila liqa'ik dan aku minta kepadamu kerinduan agar bisa bertemu denganmu tanpa di sana ada bahaya yang membahayakan sebagaimana tanpa ada di sana fitnah yang menyesatkan وقد تواترت الأدلة على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة الأولى بالضاد أي حسنة جميلة من النعيم ومن النظرة يقال وجه ذو نظرة أي ذو حسن وجمال وبهاء وضياء ويقال نظر الله وجهك أي جعله ذا نظرة وحسن وبهاء وجمال وفي الحديث المتواتر الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وغيره قال نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم نظر الله امرا سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل لفقه ليس بفقيه الشاهد نظر الله دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنظارة والنعمة والبهجة لطالب العلم الذي يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يسمع ويحفظ ويبلغ dan telah datang hadis yang sangat banyak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan tentang penglihatan Allah, penglihatannya kaum mukminin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala kelak dari kiamat. Dan Allah dan kaum mukminin akan melihat Rabbnya dengan mata kepala mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya yang mulia, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiyana nadhirah Wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat adalah wajah yang berseri-seri, wajahnya kaum mukminin. Ila rabbiha nadhira, mereka melihat kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Nadhira yang pertama dan adalah dengan dhat yang maknanya adalah hasanah jamilah min na'im. Nah, bagus dan indah wajah yang indah dan bagus karena mendapatkan kenikmatan dari asal dari asal kata an-nabrah dikatakan wajah seorang dunabrah dalam bahasa Arab ya adalah wajah yang dia mempunyai uh, keba kebaikan dan kecantikan dan bercahaya serta berwibawa wajah, dalam wajah tersebut dalam hadis yang mutawatir Nah, dari Azad bin Thabit sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda nadarallahu imra'an sami'a minna haditha hafidha hatta yuballighahu farubba hamil fiqhin ila man ila man afqaha minhu wa rubba hamil fiqhin laysa faqih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Semoga Allah Swt memperbagus dan menceriakan dan memperindah nah, wajah seseorang yang dia itu mendengar hadis dari kami kemudian mau menghafalnya sampai kemudian dia menyampaikan hadis tersebut kepada manusia. Berapa banyak orang yang mereka itu nah, membawa ilmu menyampaikan kepada orang yang lebih berilmu darinya dan berapa banyak orang yang dia membawa ilmu akan tapi dia tidak faqih tidak terhadap, eh, faham terhadap makna-makna ilmu yang ha, telah dihafal. Asyahid daripada hadis yang mulia ini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebagusan wajah dan keceriaan wajah, kewibawaan. Eh, demikian juga Nah, cer, uh, nah bercahayanya wajah bagi para penuntut ilmu yang mereka menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana mereka mendengar hadis tersebut kemudian menghafalnya dan menyampaikan kepada umat manusia. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة بالطاء بالضاء أخت الطاء وهي من النظر أي ناظرة إلى الله سبحانه وتعالى بالأبصار والمعنى أن أهل الإيمان هم أهل النظرة والجمال والبهاء وهم يرون ربهم يوم القيامة وليس معنى ناظرة ثانية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ليس معناه ناظرة يعني من الانتظار لا هذا قول باطل قاله أهل البدع والأهواء من المعتزلة وغيرهم وقد عدي هذا اللفظ ناظرة بإله يقول العلماء إذا عدي بإلى تفيد النظر بالبصر كيف وقد أضيفت إلى الوجه وجوه وجوه يومئذ ناظرة وقد تولى علماء السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما في الرد على هذه الشبه هذا هو الدليل الأول وكما سمعتم أيها الإخوة الأدلة كثيرة في هذا الباب ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته لا تضامون ولا تضامون في رواية لا تضارون في رؤيته يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين سيرون ربهم يوم القيامة دون أن يحصل لهم ضيم دون أن يحصل لهم مشقة وتعب وصعوبة فعندما يرى الإنسان الهلال ربما يراه بشيء من المشقة والصعوبة لكن الله سبحانه وتعالى سيراه أهل الإيمان بوضوح بأبصارهم ليس في هذا النظر تعب ولا مشقة ولا إعياء بل ولا ضرر لا ضرر في رؤيته سبحانه وتعالى <clears throat> Firman Allah Subhanahu wa taala wujuh yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, nadhirah yang kedua adalah dengan wat yang merupakan wa yang merupakan saudaranya ta Allah. Nah, dari kalimat an-nazar. Nah, yang maknanya adalah nah, an-nazar bil absar. Memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan mata. Makna daripada ayat bahwa sungguhnya ahlul iman kaum mukminin adalah orang-orang yang akan atau adalah orang-orang yang mempunyai di sana wajah yang bagus, dalam wajah yang ceria, wibawa dan dalam bersinar. Kelak di hari kiamat dan mereka akan melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tersebut. Bukan makna daripada lafaz an-nadhirah dari kalimat al intibar yang mana yang dalam bahasa Arab adalah nah, menunggu yakni kaum mukminin mereka menunggu Rabbnya nah sebagaimana yang dikatakan oleh ahlul bidah dan ahwa dari kalangan mu'tazilah dan yang lainnya terlebih nah dalam kalimat nadirah tersebut nah didatangkan di sana enam huruf ilah nah yang me mempunyai makna dalam bahasa Arab adalah eh, memandang dengan pandangan mata. Sebagaimana lagi, sebagaimana enam ditambah lagi dengan ayat ya makna ayat yang se sebelumnya yang menunjukkan kesesuaian daripada enam makna ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya adalah wajah. Ya, ini wajahnya kaum mukmin mereka ceria nah, melihat wajah melihat Allah Subhanahu wa taala Rabbnya kelak di hari kiamat. Dan telah al-Imam atau para ulama sunnah seperti Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim rahimahu wa taala ah, mereka membantah syubhat-syubhat daripada ahlul bidah tersebut dan dalam permasalahan ini. Sebagaimana antum ketahui, khawana fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a bahwa dalil-dalil uh, sangatlah banyak uh, yang menyebutkan tentang akidah al-sunnah wal Jamaah dalam permasalahan ini dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dalam hadis yang lainnya telah bersabda innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawna al-qamar lailatal badr Sungguhnya kalian akan melihat Rabb Zat yang menciptakan kalian Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat sebagaimana kalian melihat matahari uh, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam purnama yang kalian ketika melihatnya tidak berdesak-desakan dan dalam riwayat yang lainnya kalian nah, tidak tertimpa bahaya ketika melihatnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa semuanya kaum mukminin akan melihat Rabbnya kelak dari kiamat tanpa di sana adanya masyakkah keberatan tanpa di sana adanya nam kesulitan dan nah merasa capek ketika melihat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, mungkin seseorang dia ketika melihat hilal, nah dia terkadang uh, tertimpa kesusahan dan kesulitan ketika melihatnya, akan tapi tidak ha, bagi kaum mukminin nah kelak di hari kiamat ketika mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kelak bisa dilihat mereka dengan cara yang paling mudah nah tanpa di sana ada bahaya sedikit pun dan tanpa di sana ada kesulitan uh, dan kelelahan ataupun kepayahan. وقال الله سبحانه وتعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده فسر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحسنى بالجنه وفسر الزياده برؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة خرجه الإمام مسلم من حديث صهيب وفي قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إشارة إلى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة فلما حجب هؤلاء الكفار دل ذلك أن المؤمنين سيرونه يوم القيامة والأدلة في ذلك آه، كثيرة طيب هل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يرى الكفار والمنافقون ربهم يوم القيامة للسلف في هذه المسألة ثلاثة أقوال لكن هذه المسألة لا توجب بغضا وهجرا وتنافرا وسبا وشتما ومقاطعة هذه مسألة من مسائل كيف المسائل بمن كيف بمسائل دون هذا يحصل فيها التقاطع والتهاجر بين أهل الإسلام إذا لا بد أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى فهم سلف الأمة هذا شيخ الإسلام يقول رحمه الله فليست هذه المسألة فيما علمت فليست قال شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد السادس صفحة اثنتين خمسمائة فليست هذه المسألة فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة فإن الذين تكلموا فيها قبلنا عامتهم أهل السنة واتباع لأن كيف تقاطع كيف سلفي ويهجر ويترك هو سلفي أخطأ في مسألة قال الذين تكلم الذين تكلموا في هذه المسألة هم أهل سنة ليسوا من أهل البدع أصلا لكن لا بد من مناصحة لا بد الدين نصيحة الدين النصيحة لكن ليس لأحد ثم قال لي لكن ليس لأحد أن يطلق القول بأن الكفار يرون ربهم من غير تقييد قال هذا خطأ لوجهين وهذه مسألة مهمة يا أخوان مسألة مهمة قد يسأل طالب العلم طالب العلم عنها شيخ الإسلام يقول لا يجوز إطلاق أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة هذا الإطلاق خطأ في حديث أبي سعيد أن المنافقين يرون ربهم حديث صريح لكن في الكفار فيه نظر يحتاج طيب، إلى دليل فشيخ الإسلام يقول لا يجوز إطلاق القول بأن الكفار يرون ربهم يوم القيامة لوجهين أو لأمرين اثنين إحداهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة المؤمنون يرون ربهم هذا يدل على كرامة كيف تقول الكفار يرون ربهم إحداهما أن الرؤية المطلقة قد صار يفهم منها الكرامة صار يفهم منها الكرامة والثواب ففي إطلاق ذلك إيهام واضطراب إطلاق ففي إطلاق ذلك إيهام وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق هذا هذا هذا الضابط مهم جدا لا سيما لطلاب العلم قال وليس لأحد أن يطلق لفظا يوهم خلاف الحق إلا أن يكون مأثورا عن السلف وهذا اللفظ ليس مأثورا الثاني الثاني الثاني الرؤيا لماذا هذا الإكرام طيب بعد اقرا بعدين طيب Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'an Al-Karim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah bagi orang-orang yang mereka berbuat kebaikan mereka mendapatkan kebaikan dan tambahannya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam beliau mentafsirkan makna al-husna balasan kebaikan kepada orang-orang yang berbuat baik dari hamba-hambanya kaum mukminin adalah dengan makna al-jannah. Al-husna maknanya adalah jannah. Adapun az-ziyadah ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimaknakan beliau dengan ar-ru'yah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah datang hadis yang menjelaskan hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin mahjubun." Tidak demikian sungguhnya orang-orang kafir mereka adalah orang yang terhalangi untuk melihat Rabbnya pada hari kiamat. Nah, dalam ayat yang mulia ini terdapat di sana isyarah bahwa sungguhnya kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa sungguhnya orang-orang kafir mereka terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sebaliknya bagi kaum mukminin Nah, mereka adalah orang-orang yang akan melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan sebagaimana telah disebutkan dan dalil tentang penglihatan kaum umminin kepada Rabbnya adalah sangat banyak. Ah, dan di sana ada masalah ya, yang penting yaitu apakah orang-orang munafik nah, akan melihat Rabbnya kelak di hari kiamat. Nah, terdapat perselisihan di antara para ulama dalam permasalahan ini. Apakah orang-orang munafik? Nah, demikian juga orang-orang kafir mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para ulama salaf mereka mempunyai atau ada pada mereka tiga pendapat. Akan tapi perlu diketahui bahwa sungguhnya masalah ini berselisihan dalam permasalahan ini adalah e, permasalahan yang tidak mengharuskan di sana perpecahan, kebencian, Nah, atau bahkan pemutusan hubungan kepada orang-orang yang berselisih atau orang-orang yang berbeda pendapat dalam perkara ini. Nah, kalau permasalahan yang besar seperti ini saja, nah tidak nah, diperbolehkan untuk seseorang dia tahajur, saling meninggalkan dan saling memutuskan hubungan atau nah persaudaraan Ah, dan menumbuh kembangkan di sana kebencian satu dengan yang lainnya lalu bagaimana dengan permasalahan-permasalahan yang di bawah daripada permasalahan ini harus seseorang dia kembali kepada tuntunan kita, Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian juga tuntunan dari pemahaman para ulama salaf dalam memahami suatu permasalahan berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala Nah, beliau mengatakan falaisat hadil mas'alah fi ma'alam mimma yujibu an muhajirah. Dan permasalahan ini seba, nah, sepanjang yang aku ketahui bukanlah di antara permasalahan yang mengharuskan nah, sikap untuk saling meninggalkan dan memutuskan hubungan nah, terhadap orang-orang yang mereka itu nah, berbeda pendapat di dalamnya. Kenapa? Karena sungguhnya orang-orang yang mereka berbicara dengan berselisih dari umat atau dari para ulama sebelum kita, mereka adalah kebanyakannya ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan dari kalangan ahlul bidah. Nah, kemudian beliau memberikan di sana tanbih dan peringatan yang sangat penting. Apa itu? Lakin laisa li ahadin ayyutadaqal qaul annal kuffar yarawna rabbahum bighairi qayyid perlu difahami dan perlu nah seseorang dia mengerti bahwa sungguhnya tidak boleh untuk seorang pun dia mengitlakkan dan mengumumkan suatu perkataan tanpa di sana ada pembatasan. Apa itu? Bahwa orang-orang kafir mereka akan melihat Rabbnya Allah swt. Nah, orang-orang kafir Nah, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala demikian. Yani maksudnya harus di sana ada kait pembatasan bahwa penglihatan ha, mereka orang-orang kafir kepada Rabbnya bagi yang berpendapat demikian adalah penglihatan naam yang tidak ada kenikmatan di dalamnya akan tapi dia adalah naam penglihatan yang penuh dengan kebencian dari Allah dan penghinaan dari Allah kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, sebagaimana Nah, adapun ke kepada orang-orang munafikin atau tentang orang munafikin yang mereka melihat Rabbnya telah datang di sana dalil dari Abi Sa'id Al-Khudri dengan jelas bahwa orang-orang munafik tersebut mereka melihat Rabbnya. Nah, akan tapi terhadap orang-orang kafir, nah, di sana tidak ada nah, dalil yang menunjukkan secara jelas bahwa orang-orang kafir tersebut adalah nah, orang yang melihat Robnya enam penuh dengan hal kenikmatan tidak ada yang demikian jadi akhwana fiddin rahmani wa rahmakumullah jami'ah enam kaidah daripada alimam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa ta'ala itu adalah kaidah yang sangat penting. Nah, apa kaidah tersebut? Tidak boleh untuk kita mengintelakkan ucapan bahwa orang-orang kafir mereka akan melihat Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat tanpa di sana ada nah pembatasan enam bahwa sungguhnya penglihatan mereka adalah penglihatan yang penuh dengan kebencian dari Allah ah, kepada orang-orang kafir tersebut. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, nah, karena mengumumkan dan mengintelakkan bahwa orang-orang kafir mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat tanpa pembatasan yang seperti ini akan dipahami ah, dan bisa dipahami bahwa sungguhnya penglihatan orang-orang kafir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atau pemberian pahala dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir itu. Nah, dan dalam pengitlakan tersebut terhadap kesan yang demikian Nah, oleh karena itu tidak boleh nah, bagi seorang pun untuk dia mengitlakkan suatu lafad Tidak boleh kata Syekhul Islam seseorang pun untuk dia mengitlakkan suatu lafad yang bisa mengesankan nah, yang bisa mengesankan di sana perkara yang menyelisih al-haq. Tidak boleh untuk seseorang dia mengitlakkan suatu lafad yang mengesankan nah, lafaz tersebut menyelisih daripada al-haq kecuali nam jika di sana ada riwayat dari para ulama salaf. Dan dan permasalahan bahwa orang-orang kafir mereka akan melihat Rabbnya nah, dengan itlak yang seperti ini tidak pernah ada di sana riwayat dari para ulama salaf. الثاني أن الحكم إذا كان عاما ففي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل أن الحكم إذا كان عاما أن الحكم إذا كان عاما ففي تخصيص بعضه باللفظ خروج عن القول الجميل فإن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومريد لكل شيء ومع هذا يمنع الإنسان من أن يخص ما يستقدر من المخلوقات وما يستقبحه الشر من الحوادث بأن يقول مثلا يا خالق الكلاب ويا مريدا للزنا ونحو ذلك بخلاف ما لو قال يا خالق يا خالق كل شيء ويا من كل شيء يجري بمشيئته فشتان بين هذا وهذا إذا أيها الإخوة خلاصة أن رؤية الله سبحانه وتعالى نوعان رؤية إكرام ولذة ونعيم وحبور وسرور فهذه للمؤمنين في الجنة وفي العرصات وهي من الطمأنينة لهم الثاني رؤية حساب وتقرير وتوبيخ وهذه هي المرادة في حديث أبي سعيد في الصحيحين من رؤية المنافقين لربهم قال فيأتيهم بصورة بالصورة التي يعرفونها فيقولون أنت, أنت ربنا yang kedua, tidak boleh mengintelakkan suatu uh, ucapan bahwa eh, orang-orang kafir mereka melihat Rabbnya tanpa di sana ada pembatasan karena sungguhnya hukum jika dia adalah hukum yang umum. Nah, maka pada pengkhususan sebagian daripada lafad tersebut ini keluar daripada nah, ucapan yang baik tidak kalimat yang umum tidak ada mengkhususannya akan tapi seorang dia mendatangkan eh, pengkhususan tanpa sana dalil ini adalah perkara yang tidak baik sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang misalkan adalah zat yang mencipta segala sesuatu dan menginginkan terjadinya segala sesuatu pada hambanya akan tapi tidak boleh dan tercegah untuk seorang mengkhususkan nam untuk Allah Subhanahu wa taala dengan ucapannya ha, yang terkesan uh, di sana atau dengan ucapan-ucapan yang nam seseorang dia itu merasa tidak enak untuk mendengarnya ha, dan merasa uh, tidak baik didengar oleh telinga seperti misalkan ha, seorang mengatakan ya Khalid al-Kilab Nah, wahai zat yang pencipta, wahai zat yang mencipta anjing. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mencipta anjing. Akan tetapi, nah adalah perkara yang uh, tidak baik untuk kita mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala kita panggil dengan ya khaliqal kilab. Wahai zat yang nah mencipta anjing atau wahai zat yang menginginkan terjadinya perbuatan zina. Nah, ini adalah kalimat yang tidak enak untuk didengar. Nah, berbeda kalau seorang dia mengatakan ya khaliqa kulli syai, Wa zat yang mencipta segala sesuatu. Masuk dalamnya naam anjing, masuk dalamnya adalah perkara najis, perkara naam yang mustaqdar atau perkara-perkara yang uh, menjijikkan manusia. Akan tapi naam uh, ucapan tersebut uh, dari sisi umum tidak uh, terlalu berkesan yang uh, jelek sebagaimana ucapan yang pertama. Nah, maka berbeda tentunya dua kalimat uh, yang tadi antara ini dan itu. Al-Khulasah wa fiddin rahman wa rahmakumullah jami'a tentang penglihatan Allah Subhanahu wa taala atau penglihatan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terbagi menjadi dua. Atau penglihatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah penglihatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala karena pemuliaan Allah kepada mereka dan penglihatan itu merupakan nikmat yang besar dan mendatangkan kelezatan dan kebahagiaan bagi orang yang melihatnya maka ini adalah penglihatannya jenis penglihatannya kaum mukminin kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat di dalam jannah ataupun di arasat ini pada mahsyar adapun jenis penglihatan yang kedua adalah penglihatan makhluk Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala akan tapi ini adalah penglihatan hisab. Nah, dalam rangka Allah Subhanahu wa taala menghisab daripada hamba-hambanya. Nah, atau penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa celaan dan kemarahan serta kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang uh, yang mereka menentang Allah dari kalangan kaum mukminin dan orang-orang kafir. Nah, dan inilah Nah, jenis penglihatan inilah yang dimaksud dalam dalam hadis Abi Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di mana orang-orang munafik dan orang-orang kafir mereka melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Nah, dalam lafaz hadisnya bahwa nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala datang uh, dalam uh, surah atau bentuk wajah yang dikenal oleh orang-orang munafik tersebut mereka mengatakan bahwa engkau adalah Rabb, Rabbku. Nah, Nabi, nah penglihatan ini dari orang-orang munafik tersebut bukan penglihatan yang merupakan pemuliaan dari Allah atau kenikmatan dari Allah nah, atau kebahagiaan dari Allah swt akan tadi ini adalah penglihatan Allah swt dalam rangka untuk hisab kepada perhitungan amal kepada orang-orang munafik tersebut dan orang-orang kafir tersebut atau celaan dan kebencian dari Allah swt kepada mereka. وفي قول الإمامين إنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة رد على طائفتين يرى في الآخرة يرى رد على الجهمية والمعتزلة وغيرهما الذين ينفون الرؤية وفي الآخرة يرى في الآخرة رد على أرباب التصوف الذين يزعمون أن الله يرى في الدنيا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى وهؤلاء الذين يزعم أحدهم أنه يراه بعيني رأسه في الدنيا هم ضلال إلى هنا والحمد لله رب العالمين Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan pada ucapan dua Imam Abdul Hatim dan uh, Abu Zur'ah Razi rahmatullah taala imam bahwa semuanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat kelak dari kiamat. Nah, ucapan ini adalah ucapan yang merupakan bantahan kepada dua kelompok atau kelompok kelompok sesat dua kelompok sesat yang pertama, pada kalimat yura terdapat bantahan kepada kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang mereka menafikan penglihatan Allah Subhanahu wa ah, penglihatan nam eh, hamba-hamba Allah atau kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Dan pada kalimat al-akhirah, al-akhirah, nam penglihatan kaum mukminin atau Allah dilihat kelak di hari kiamat pada kalimat hari kiamat tersebut nah terdapat di sana bantahan kepada orang-orang yang mereka nam mempunyai pemahaman-pemahaman tasawuf, nam orang-orang sufi dan kelompok-kelompok pecahannya yang mereka nam menyangka bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala nam adalah zat yang bisa dilihat ha, oleh mata kepala mereka di dalam kehidupan dunia. Nah, taksis yaumul qiyamah pengkhususan uh, ucapan daripada Al-Imam Abu Hatim dan Abu Surah Ar-Razi rahimahu wa ta'ala ha, bahwa penglihatan tersebut dari kiamat ini adalah bantahan kepada orang-orang uh, sufi yang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat dengan mata kepala dalam kehidupan dunia. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahu wa taala dan orang-orang yang mereka nah menyangka salah satu di antara mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala sendiri atau dengan mata kepala mereka, sungguh mereka adalah orang-orang yang sesat. Nah, sungguh uh, uh, sungguhnya mereka orang-orang yang mereka menyangka bahwa sungguhnya salah seorang di antara mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala uh, mata kepala mereka dalam kehidupan dunia, mereka adalah orang-orang yang sesat. Demikian akhir daripada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin.